Sudah, cepat tinggalkan tempat ini. Cepat. Eh, eh, tunggu, Kalira. Aku mau menutup warung dulu. Eh, jangan pikirkan warungmu. Pikirkan nyawamu. Eh, menjauh. Tuk Tunggal bilang menjauh. Takut itu berapa panas. Tuk Tunggal ada di mana, Wira? Tuk Tunggal berada di jalan kabut. Eh, penyihir semua. Penyihir keluar dari desa. diselingi pula tawa ria penuh canda serta cinta kasih yang penuh liku pilu kehidupan dari dua insan manusia. Awas di dari. Ah, celaka. Ulan dari di bawah lari Mak Rompang. Hah, dia, dia, dia, dia. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Ivone Rose, Ana Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. supaya Wulan Dari dicegah kepergiannya, Ramanda. Oh, tunggulah di sini. Karena ibumu Nirupa sedang melakukan sesuatu pada Dari Supaya gadis itu tidak bisa lagi pergi ke negerinya. Ah, ah, <laughs> jadi, jadi bundaku sedang menahan gadis itu di sini, Ramanda. Atas izinmu. Ikutilah episode ke-11 Permata Merah Delima. Permata Merah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 Pada kisah yang lalu diceritakan, Wulan Dari sedang berjalan-jalan dengan Lambano di Taman Bunga Dusun Karangangin. Dari tidak merasa kalau dia sedang di dalam pengaruh ilmu siluman orang-orang Karangangin. Sementara Ki Kantar telah menyelesaikan sebuah keris yang sangat ampuh. Keris itu adalah pesanan Ki Sabrang. Ki Kantar kini hanya tinggal menghaluskannya saja lagi supaya keris itu tampak lebih bagus dan indah. Kau sudah lihat kan? Gadis yang aku ceritakan itu? Sudah, tapi hanya sekilas. Nah, dialah yang akan jadi calon istri Lamano. Hmm, siapa namanya? Namanya Wulandari. Dia bukan orang kampung kita. Namun dia cantik dan juga mempunyai ilmu yang sangat tinggi. Kecantikannya bahkan mungkin tidak ada yang bisa menandingi. Apa di sini tidak ada wanita yang berilmu tinggi? Oh, tentu saja ada. Tapi seorang gadis yang berparas cantik dan berilmu tinggi itu yang tidak ada. Tapi kau harus ingat, dia itu manusia. Tidak sama seperti kita. Mana mungkin manusia bisa masuk ke dalam dunia kita? Kalaupun bisa, pasti akan terjadi keanehan. Keanehan? Bukankah mereka bisa saling melengkapi antara kehidupan manusia dan kehidupan orang-orang seperti kita? Bahkan mungkin Seorang siluman bisa berubah menjadi manusia seutuhnya, bisa menjadi manusia seutuhnya, lalu meninggalkan kehidupan masa lalunya. <laughs> Dengan begitu, kelebihan siluman yang dimilikinya akan berangsur-angsur hilang. Ya, bisa saja terjadi seperti itu. Tapi mereka berdua bukankah pasangan yang cocok? Yang satunya cantik dan yang satunya gagah. malam, Mbak No. Kau tampaknya gembira sekali hari ini. Apakah Wulandari juga menyukai tempat kita ini? <laughs> iya, Ibunda. Tampaknya dia menyukai kehidupan di sini. Wulandari selalu mengatakan tempat kita ini begitu indah, sehingga tak habis-habisnya ia memuji. <laughs> Aku tak akan pernah melupakan senyumnya ketika ia memuji-muji keindahan taman. Oh, jadi Wulandari itu memang cantik kan? Ah, dia memang cantik, Bunda. Ketika kami berada di taman bunga di puncak bukit, Ah, kecantikannya menambah keindahan taman bunga itu. Bunda, apakah dia bisa mencintaiku kelak di kemudian hari? Lambat laun dia pasti mencintaimu. Asal saja kau bisa merayunya. <laughs> Bagaimana membuatnya agar mau berlama-lama tinggal di sini, Bunda? Kau jangan takut, Lambanu. Masih banyak yang belum dilihatnya di sini. Keindahan dusun karang angin ini pasti akan membuatnya suka tinggal di sini. Ah, bila aku bisa menyuntingnya, maka tidak ada lagi kebahagiaan yang bisa menandingi kebahagiaanku ini, Bunda. Aku dan bapakmu juga bahagia bila kau bisa mempersunting dia. Iya, eh Jeng Arti, Jeng Sri,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 Rupanya kau bangun Wulan. <laughs> Bagaimana tidurmu semalam? Ah, Nyirupas, Hmm. Aku serasa tidur di sebuah taman surga. Keindahan kamar ini, keindahan dusun karang angin ini. Aku tidak menyangka kalau dusun ini begitu indah dan kehidupan di sini tampak aman dan damai. Memang kehidupan di sini jauh berbeda dengan di alam sana. Di sini tidak ada kejahatan, yang ada hanya keindahan dan kebahagiaan. Dan aku yakin kau belum pernah menikmati hidup seperti di sini, ya? Iya, benar. Aku belum pernah menikmati kehidupan seperti ini. Tinggal di dusun ini seperti hidup alam mimpi. Rasanya kemana saja mataku memandang, yang tampak adalah warna-warna yang indah. Seandainya saja aku boleh tinggal di sini untuk waktu yang lama. Oh, tentu, tentu. Kau tentu boleh tinggal lama di sini. Bahkan sangat lama pun boleh. Kami mengizinkanmu, Wulan. Ah, <laughs> terima kasih, Nyirupas. Hmm. Apa kau tidak jalan-jalan hari ini? Ah, iya, aku memang bermaksud berkeliling dusun hari ini. Tapi aku agak canggung kalau aku tidak ditemani oleh Kakang Lambano. Karena aku tidak tahu jalan dan seluk-beluk dusun ini. Kalau kau ingin ditemani oleh anakku itu, sebentar lagi dia datang. Pasti kisah orang yang datang. Ya, tunggu. Oh, Kiwista. Ah, ah masuk, Ki. Silahkan duduk. Iya, iya, iya. Ah, tampaknya kedatangan Kiwista malam ini penting. Ah, tidak juga. Aku hanya ingin menanyakan Apakah keris yang dipesan oleh Ki Sabrang itu sudah selesai? Oh, sudah Ki, hanya... Uh, jangan keras-keras bicaramu. Kenapa Ki? Apakah... Aku datang kemari bukan atas suruhan Ki Sabrang, tapi hanya keinginanku sendiri. Oh, begitu. Jadi, keris itu sudah selesai? Tinggal menghaluskannya saja, Ki. Apakah keris itu yang kau buat keris yang ampuh? Keris itu keris yang sangat ampuh, Ki. Hebat sekali, Ki. Belum pernah aku membuat senjata seampuh yang sekarang ini. Ah, mana yang lebih hebat dengan keris yang kau buatkan untuk Kirakso dulu? Wah, keris yang sekarang ini jauh lebih hebat. Bahkan keris ini boleh dibilang sangat dahsyat, Ki. Aku sendiri juga tidak uh, bagaimana sampai sehebat ini, Ki Wista. Uh, keris apa namanya, Kantar? Aku beri nama si Buntung. Karena ujung keris itu tidak ada. Oh, aneh. Memang begitu, Ki. Sewaktu aku membuatnya, ujung keris itu dimakan oleh kekuatannya sendiri, sehingga menjadi buntung. Oh. Itulah sebabnya aku beri nama si buntung. Oh begitu. Apakah boleh aku melihatnya, Kang? Oh, boleh nih. Nah, ini dia. Ah. Oh, ini dia. Wah, bentuknya memang belum sempurna. Ah, jangan ki. Ah? Jangan dicabut dari sarungnya ki. Ah. Kenapa Kantar? Pantangan bagi Kris ini. Pantangan? Apakah karena aku belum izin pada yang punya? Ah, bukan, Ki. Aku pernah bermimpi bahwa bila selesai dua purnama setelah pembuatan keris ini, maka keris ini hanya boleh dicabut dari sarungnya untuk menghadapi lawan. Karena keris ini hanya bisa kembali ke dalam sarungnya bila sudah berlumuran darah manusia. Bila syarat sudah terpenuhi, maka untuk selanjutnya bisa saja dicabut dari sarungnya tanpa syarat seperti tadi. Ah, mengerikan syarat yang dimintanya, Kantar. Memang mengerikan, Kiwista. Bahkan keris ini sangat berpisah. Terkena hawanya saja. Musuh sudah akan pingsan. Oh, uh, terimalah kembali keris ini. Iya, Ki. Nah, uh, aku mau permisi dulu. Uh, Kiwista mau kemana? Mau kembali ke rumahku. Hmm. Tadi hanya kebetulan aku lewat di sini. Sehingga aku mampir sebentar. Iya, Ki. Tapi aku harap, Ki, jangan Ki Wista sampaikan kepada Ki Sabrang bahwa keris ini belum selesai. Supaya aku lebih tenang mengerjakannya. Oh, jangan khawatir tentang itu. Dan aku juga minta padamu, jangan kau katakan pada Ki Sabrang bahwa aku pernah datang kemari melihat keris pesanannya. Oh, iya Ki, aku tidak akan katakan pada siapapun.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 Sudah berapa purnama malam ini? Kenapa Kisabrang bertanya begitu? Aku melihat bulan sudah agak sumbing sedikit. Purnama memang sudah lewat dua malam, Kisabrang. Kalau begitu waktunya sudah sampai. Apa yang sudah selesai, Kisabrang? Uh, ah, keris pesananku. Ki Kantar menjanjikan dua purnama untuk menyelesaikan keris itu. Malam ini sudah lewat dua hari. Oh iya ya. Uh, aku akan ke sana sekarang. Tengah malam begini? Lebih bagus tengah malam begini, sehingga tidak ada orang yang melihat. Apakah memang harus dirahasiakan tentang keris pesanan itu, Kisabrang? Begitu pesan yang aku terima dari dalam mimpiku. Oh, aneh. Eh, bukan aneh, Suni. Tapi itu sudah pertanda bahwa aku memang mendapatkan senjata yang ampuh. Syukurlah. Ah, kenapa kau bersyukur? Tentu aku bersyukur, Ki. Sehingga kedudukan Kisabrang akan semakin kuat di desa ini. Ah, Paling-paling kau bersyukur untuk dirimu sendiri, bukan untukku, Suni. Betul, Ki. Aku... Sudah, sudah. Aku pergi. Iya, Ki. Dasar perempuan, kemaruk harta. Jadi pesananku sudah bisa aku ambil sekarang juga, Ki Kikantara? <laughs> Sebenarnya belum bisa, Kilura. Bukankah waktu yang kau janjikan itu sudah lewat dua malam, Ki? Benar, Kilura. Tapi keris itu tinggal sedikit lagi. Apanya yang tinggal sedikit? Tinggal menghaluskannya saja, Kilura. Eh, coba, aku lihat. Ah, ini, ini, Kilura. Nah, ininya, Kilura. Gagangnya ini masih agak kasar. Uh, Kau pasti main-main mengerjakannya, sehingga begini saja belum selesai. Ah, mana saya berani main-main mengerjakan pesanan Kilura? Ini buktinya, belum selesai juga. Kalau Kilura beri saya waktu satu minggu lagi, keris ini akan selesai dengan sempurna. Ah, terlalu lama. Ah, memang harus lama Kilura, Sehingga pantas bila Kilurah memakainya nanti. Ah, kantar, kantar. Kerjamu lamban sekali. Malam ini aku akan bawa saja keris ini. Ah. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ah, maafkan saya, kilura. Uh, uh, eh, eh, jangan, jangan dicabut dari sarungnya, kilura. Oh, eh, kenapa? Tidak boleh. Pantangan itu, Ki. Ah, aku jadi curiga. Jangan-jangan keris ini berantakan di dalamnya. Bukan begitu, kilura. Bukan. Saya berani sumpah. Jadi? Saya sudah mendapat petunjuk di dalam mimpi saya, Ki. Bahwa untuk pertama kali keris dicabut dari sarungnya, dia harus mengambil nyawa manusia. Barulah keris ini menjadi sangat sempurna keampuhannya. Kalau tidak, maka yang memakai keris ini akan dapat malapetaka. Oh, betul begitu? Benar, Ki. Mana berani saya berbohong pada Kilura? Oh, ah, berapa harus aku bayar keris ini, Kantar? Karena saya sudah melakukan tapa berata yang berat untuk mewujudkan keris yang ampuh ini, Kilura. Maka saya minta bayaran 10 kali lipat dari harga yang pernah saya sampaikan dulu. 10 kali lipat? Apa kau tidak salah sebut, Kantar? Uh, tidak, Kilura. Ah, dengan harga sebegitu banyak, kau sudah bisa membeli seluruh ladang-lada yang terdapat di desa ini, Kantar. Bukan begitu maksud saya, Ki. Tapi saya membuat keris itu sudah melalui perjuangan yang sangat berat. Ah, kau sudah keterlaluan, Kantar. Uh, jangan dicabut. Jangan dicabut, Ki Lurah. Jangan. Dia akan meminta nyawa. Aku tahu. Dan nyawa yang harus dikorbankan malam ini adalah nyawamu. Ah, apakah Ki Lurah main-main? Tidak. Uh, Oh lihat, aku cabut keris ini dari warangkanya. Uh, eh, uh, eh, Ki, Kilurah. Uh, uh, eh, Kilurah telah mencabut keris itu dari sarungnya. Lihat Ki, keris itu bergetar minta korban dan dan dan korban uh, itu adalah kau sendiri, Kantar. Uh, oh, uh, jangan Ki. Saya mohon ampun Ki. Saya mohon jangan saya yang dibunuh, Ki. Kau tidak bisa lari, Kanta. Oh. Ah? Kau harus mati dimakan kerisi buntung ini. Uh, uh, uh, uh, uh, Sampai hati Kilurah membunuh saya. Ini bayaranmu, Kantar. Karena aku tidak sanggup membayar dengan uang sebanyak yang kau minta. Eh, eh, eh, Kilurah, apa dosa saya? Hai, ah, cepat betul matinya terkena tikaman Krisko ini. Ah, kris ini menyedot darah yang ada di seluruh besinya, ah, sehingga darah yang lengket di kris ini menjadi bersih. <laughs> Kau memang senjata yang hebat, Buntung. <laughs> nah, Kantar, selamat tinggal. <laughs> Nikmatilah hidupmu di alam sana, karena kau dimakan oleh buatanmu sendiri. Kantar! Kantar! Kantar! Apakah Kantar pergi bersama Ki Sabrang? Tapi rasanya tidak. Aku hanya melihat Ki Sabrang yang keluar dari rumah ini. Oh, Kantar! Kantar! Ah, pintu ini tidak dipasak. Kemana Ki Kantar? Ah, ah, Kantar! Kantar!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 Sementara darah masih mengalir dari luka yang menganga di dada kiri Kikantar. Akhirnya Kiwista bergegas meninggalkan rumah Kikantar. berbahagia, marilah kita ikuti lanjutan cerita ini pada keesokan harinya. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang episode ke-11 Permata Merah Delima.